Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Natin Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin salih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada masalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah juga diperuntukkan untuk kita atau tidak atau bagaimana kemarin terakhir kita sudah membahas menyebutkan masalah nah perbuatan yang sifatnya jibillah tabiat nah sekarang kita masih berada pada halaman 149 ya yang mana Nah, sekarang kita akan menyebutkan contoh perbuatan yang sifatnya naam Rasulullah mengerjakannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ada kebiasaan. Namun ternyata kita untuk mencontohnya mustahab hukumnya sunnah. Kita lihat misal dzalik contohnya, fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam i'tadannu i'tadannasu an yalbasu izaran wa ridaan wa imamatan fil ghalib. Di zaman Rasulullah SAW, dahulu manusia membiasakan diri untuk mereka berpakaian memakai izar, sarung, warida, semacam selendang itu biasanya di kalungkan ini, rida, naam, Yaman Arab, orang Arab ya. Wa imamatan sorban, imamah sorban, fil kebanyakannya. Dalam artian kebanyakannya, kebanyakan keadaannya di zaman Rasulullah SAW mereka membiasakan itu tadi memakai izar sarung, rida yaitu semacam selendang yang kalungkan itu. Nah, barakallahu fikum. Eh, kalau di Yaman namanya syal itu ya. Nah, kemudian imamah sorban fil ghalib kebanyakannya. Penakul maka kita katakan kaulun nasi fi dzak fi dzalikal waqt yalbasuna hadzal libas afdal wa ahsan. Keadaan manusia di zaman itu di waktu itu mereka memakai pakaian ini, sarung, rida, sorban, afdal wa ahsan, lebih baik dan lebih bagus. Li'alla yashudzan li'alla yashudzal insanu 'anil nas, dikarenakan agar seseorang itu tidak apa? tidak ganjil, tidak asing di hadapan manusia. Karena kebanyakan seperti itu pakaiannya gitu istilahnya. Wa li'alla yakuna libasuhu nam syuhrah dan agar eh, tidak terkesan pakaiannya itu pakaian suhrah pakaian yang mewah pakaian yang mewah yang pakaian yang berlebihan. Lakin lau aradna an nutabbiqa dzalika fi ahdinal an. Akan tetapi kalau seandainya kita ingin menerapkan, mempraktekkan pakaian-pakaian tersebut di zaman kita sekarang ini, wa na'tiya ila shalah dan kita kemudian datang untuk salat, kul wahidun minna labisun izaron waridaan wa imamatan. Masing-masing kita memakai sarung, nam rida dan juga sorban. Nakul hada syuhrah. Nah, laisa mustahabban, laisa mustahabban. Bisa jadi kita katakan ini syuhrah pakaian yang mewah, pakaian yang mega. Nah, pakaian yang istilahnya nah mewah gitulah. Laisa mustahabban, bukan pakaian sunnahkan. Fal mustahab an nalbasa ma'tadahu nas 'indana. Ini nanti perlu diperhatikan baik-baik ya. Yang dianjurkan disunahkan adalah kita memakai pakaian yang dijadikan tradisi manusia di sisi kita. Namun perlu diperhatikan, ini tentunya kalau dipahami secara global, orang akhirnya bermudah-mudahan berpakaian. Ada yang pakai belangkon, ada yang pakai batik. oh, belangkon enggak? Belangkon itu yang kayak peci tapi belakangnya ada nah itu. Paham ya? Nah, kalau fikum seperti itu. Nah, karena apa? Karena mereka mengambil pendapat ini Ustaz kita nggak perlu pakai jubah, nggak perlu pakai gamis. Pakai aja seperti yang manusia pakai itu, biar kita nah mengikuti adatnya manusia. Naam, kita mengikuti adatnya manusia selama tidak berseberangan syariat. Kalau lah seandainya kita misalnya berpakaian seperti mereka, nanti bedanya apa coba? Nah, kita ngaji pakai baju nasional, pakainya batik, paham ya? Paham ya? Kemudian khutbah pakai belangkon misalkan karena kebanyakan orang pakai belangkon misalkan. Itu kan enggak tepat. Tapi kenapa kita berpakaian kok tetap beda dengan mereka? Tamayus namanya. Tamayus itu untuk memisahkan diri dan tampil beda. Karena untuk membedakan antara kita dengan ahlu sunnah dan orang awam itu pakaian diantaranya. Paham ya? Kalau mereka mengatakan kita kan itu bukannya Syekh Ibnu Saimin mengatakan kita harus mengikuti pakaian seperti pakaian orang orang apa manusia sekarang katanya. Nah, kita lihat walihada kana as-sahabah radhiyallahu anhum lamma fatahu al-bilad saru yalbasuna libasan nas. Oleh karena ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dahulu ketika mereka nah membuka sebuah negeri maksudnya menang gitu ya bagi perangan membuka negeri baru saru menjadilah mereka memakai pakaian seperti pakaian manusia yang ada di situ li alla al insan mutamayyizan agar manusia itu tidak merasa terpisah atau berbeda dengan mereka tapi ingat ini ya ini na barakallahu fikum habibakumullah selama tidak berselang syariat karena beliau memberikan catatan kaki di bawah nanti. Yustahiru fil majalis. Nah, yang dia itu yustahiru fil majalis yang dia itu nampak beda di majelis-majelis. Yaqulun fulanun kadza, fulan seperti ini. Fulan seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakaian-pakaian seperti itu. Nah, misalkan kita seperti eh, kita di kampung, di masyarakat. Pakaian kita misalkan pakai belangkon atau pakai peci nasional atau pakai pakai batik lah, pakaian batik. Ya orang menganggap sama aja sama mereka. Padahal kita diperintahkan untuk tamayyuz, tampil beda. Paham ya? Maksud beliau di sini kita bawa pada makna positif saja ya. Maksud beliau selama tidak berseberangan dengan syariat. Nah, kalau kita ngikutin pakaian manusia, maka saya pakai bantolon, ya enggak? Bantolon celana yang ketat itu kalau kita ngikutin fatwa ini secara mutlak kan gitu seperti ini seakan-akan. Tapi kita lihat bahwa itu faedatun wa faedah. Su'ila Syekhuna Muhammad rahimahullah, oleh Syekh Muhammad alaihi wasallam pernah ditanya, hadas soal pertanyaan ini, ba'du dual tukhassis libasan muayyanan lil jundi wal mumarridin wal ulama wa ghairihim. libasun syuhra Sebagian negara mengkhususkan pakaian-pakaian yang tertentu, seragam itu. Untuk tentara, seragam untuk nah, para perawat, para dokter, Nam dan seragam untuk para ulama dan selain mereka. Apakah ini termasuk pakaian syuhrah, pakaian mewah, pakaian yang yang membuat orang itu nam tampil beda dengan yang lainnya? Fa'ajaba rahimahullah hadha khairu libas syuhrah. Ini bukan pakaian syuhrah. Hadha 'adatun ma lam yakun hadha libas mu'addiyan ila khuyala wal fakhr. Nah, ini biasa tradisi pakaian biasa. Eh, pakaian biasa yang tidak bisa selama selama tidak menghantarkan kepada khuyala sombong wal fakhr bangga. Li'anna ba'dal albisah lil ulama tadid fihi naw'an minal khuyala. Karena sebagian pakaian yang dipakai oleh para ulama dijumpai apa? Ada pakaian yang, yang jenisnya apa? Seakan-akan mengandung unsur khuyala sombong. Misal an yakunal al wasi'an. Al-nam. wasi'an seperti contohnya lengannya luas. kan ada ada yang jubah tapi lengannya luas sekali ini. Paham ya? Ada memang ada. Nah, mungkin di sini enggak pernah lihat ya. Kita lihat Al saub wasi'an atau pakaian yang yang sangat luas fahada akhsha an yakuna minal khuyala. Yang seperti ini aku khawatir kalau ini termasuk kesombongan. Amma an yaj'al amma an yaj'al libas nam. Amma an yuj'al libasun mu'ayyanun liya'rifahum man la ya'rifuhum fa hadha laysa fihi ba'sun. Adapun dia memakai pakaian yang tertentu yang apa yang tujuannya agar orang itu mengenal mereka orang yang tidak mengetahuinya oh, dikenal dengan pakaian tersebut maka seperti ini tidak masalah kesimpulannya dalam masalah pakaian barakallahu fikum Nah, bukan kita bermudah-mudahan dan jangan mengikuti pendapat yang mengatakan selama tidak ada larangan enggak masalah. Nah, kita lihat walaupun tidak ada larangan selama itu misalkan dalam rangka utama yus tetap harus kita terapkan. Peci nasional enggak ada larangan, peci yang hitam itu enggak ada larangan. Karena seperti itu mereka. Jangan pakai peci nasional enggak ada larangannya. Memang enggak ada larangannya. Cuman tamayusnya kan harus ada, tamayus itu tampil beda, membedakan diri gitu loh. Nah, jangan sampai kita seakan-akan terpandang seperti orang awam lagi gitu loh. Apa maksudnya ya? Para akhwatnya, akhwat-akhwat roja atau akhwat sururiyun atau hizbiyun yang ada itu dinasihati pakai pakaian warna gelap, hitam gelap, warna gelap. Enggak masalah, enggak ada larangannya. Walaupun merah putih enggak masalah mereka pakai cadar. Merah putih enggak masalah mereka pakai cadar. Warnanya mencolok enggak masalah mereka pakai cadar. Itu enggak benar. Paham ya? Bukan fungsi dan tujuannya memakai pakaian seperti itu, fungsinya bukan hanya pakai intinya bercadar tak bukan, untuk menjauhkan diri dari fitnah. Sekarang kalau warnanya warna yang gelap, identiknya itu enggak pernah diganggu. Dan orang akan melihat pun malas. Tapi kalau warna-warna-warni gimana? Ada enggak rasa terdorong untuk melihat sesuatu yang warna-warni? Ada enggak secara normalnya gitu? Nah, fitnah. Padahal perempuan keluar tuh biar apa? tertutup biar orang tidak terfitnah, bukan malah membuat fitnah itu loh. Nah, sekarang kalau perhatikan para akhwat mungkin yang pengikut TV Roja atau orang suruniun itu di pondok-pondok mereka di Banat atau pondok-pondok mereka itu pakainya warna-warni. Nah, warna-warni ada yang hijau muda, ada yang merah muda. Ini cerita banyak sekali ya. Dan itu kan berarti menunjukkan tujuan dia untuk membuat kaum lelaki tidak terfitnah belum terwujudkan itu loh. Karena masih memfitnah warna tadi itu secara tidak langsung kan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya untuk masalah pakaian, Naam, beliau mengatakan kita ngikuti pakaian yang dipakai oleh masyarakat setempat atau memakai pakaian yang dipakai oleh adat atau tradisi setempat itu kita katakan selama tidak berseberangan dengan syariat. Maksudnya ya, selama tidak berseberangan dengan syariat. Misalkan dari kampung pakai sarung, pakai kaos, lagi kerja bakti atau lagi gotong royong, enggak masalah mereka juga ada yang pakai seperti itu. Kan enggak berseberangan syariat kan?